Pak Gilbert, selamat siang. Iya, ini proyek kan seperti begini kan mungkin sudah sejak dari zamannya Orde Baru ya. Nah, nah nanti kalau bisa hilangnya mungkin nanti kalau ada pemimpin yang benar-benar baik ya benar-benar seorang negarawan yang bisa memberikan contoh dan merombak kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini ini kan namanya tuh ini, ini kan, jadi namanya proyek Proyeknya proyek apa? Proyek menebalkan kantongnya Kantongnya pejabat Jadi pas lebaran dibetulin Itu udah pakai beberapa bulan rusak lagi Ntar pas lebaran lagi dibetulin lagi <laughs> Aneh bin ajaib dan anehnya Tidak Tidak bisa diberantas Ya kan? Wah, KPK-nya mana? <laughs> ini proyek menertawakan eh, bangsa lain menertawakan ini eh, kalau bangsa lain mengatakan ini proyek ini oh, proyek yang yang susah untuk diberantas ya, ya kan makasih terima kasih Pak Gilbert Pak Tony selamat siang silakan ya Bu lagi-lagi ini untuk uang pesangon lebaran jadi boleh dibilang udah seperti itu lebaran ya istilahnya kata lebaran lah justru buat mereka Terima kasih. terima kasih kembali mas mas siang Ya. Silakan. ini semuanya sistemnya udah sama berani nggak ini dirombak semuanya jadi berarti revolusi itu cuma satu aja kalau nggak bisa maupun siapa pejabatnya tetap aja nggak bisa terima kasih terima kasih kembali selamat Ya selamat siang Selamat siang silakan. Saat yang bermain di situ bukan hanya pejabat-pejabatnya juga Kita bisa lihat juga sekarang kan anggota DPR yang di legislatif kan mempunyai kekuatan sekarang Maka nggak heran anggota DPRD-nya juga kita lihat pun punya perusahaan kontraktor-kontraktor Kok baik itu nyata maupun terselubung jadi ya perusahaannya bisa saja nanti ikut bermain di situ untuk memperbaiki di jalan sehingga masuk sama dia. Itu sudah permainan lama itu sekarang. Itulah akibatnya reformasi ini. Terima kasih. Terima kasih kembali dan yang terakhir kita terima Pak Indra. Silahkan Pak Indra. Ya, eh, selamat siang Ibu. Ini memang kejadian yang berulang dan menurut saya kita bisa mengambil proyek IKTP yang mungkin eh, sudah menghabiskan triliunan dana jadi pada waktu itu eh, saya juga sempat menuju Merak ya Bu ya. Itu jalur yang tidak pernah berhenti digali dari bahkan dari bulan ke bulan. Sementara eh, kalau kita lihat situasi Merak, saya kebetulan eh, sedang mengarah ke Lampung. ini tetap saja Bu, sudah sejak 10 tahun mungkin ya atau lebih tidak pernah selesai. Jadi proyek menjelang hari raya itu akan jalan terus selama tidak ada eh, perombakan dari sistem birokrasi kita. Demikian, Bu. Bung Halo, Pak Yopi. Selamat siang, eh, rekan Pas FM. Ya, memang setiap tahun perbaikan jalan. Tapi saya melihat dari segi teknis ya, karena kurang teknis ya. Uh, it's okay kalau perbaikan perawatan itu tiap tahun dilakukan itu ya benar bagian daripada maintenance ya preventive maintenance pencegahan perawatan supaya rusak tidak akan rusak lebih parah tetapi teknikalnya ini yang salah misalnya jalan kelas 1 harusnya digiring dengan mesin giling yang kapasitas atau ponasenya lebih besar ini mereka hanya pakai stempler yang di tangan untuk karena eh, mengeraskan aspal atau menambal lubang gitu sehingga sudah barang tentu nggak lebih dari tiga bulan jalan itu rusak lagi. Lalu ditunggu lagi sampai lebaran berikut baru diperbaiki. Jadi sebenarnya situasi teknisnya yang harus dilihat. Kalau kita ditunggu dilihat dengan baik dalam hal ini berarti dinas PU ya, pertanyaan PU meninjau itu benar sehingga jalan itu umurnya juga akan lebih panjang ya perawatannya yang tadinya kita setahun sekali mungkin bisa dua tiga atau lima tahun sekali dilakukan perawatan jadi biaya yang dikeluarkan juga akan semakin efisien nah ini yang harus diperhatiin jadi dibalik ini sebenarnya ada faktor korupsinya gitu loh mungkin secara spesifikasi teknisnya menggunakan peralatan yang lebih eh, tonasinya lebih besar untuk memperbaiki jalan itu di di mata pun dipotong ya untuk ya, ya. ini ini saya Ya baik Pak Yopi, terima kasih. Kita harus uh, memberikan kesempatan kepada telepon yang lainnya. Halo Pak Mike. Halo, selamat sore. Silakan Pak Mike. Ya, saya sih tadi sependapat tuh dengan Bapak yang pertama tadi ya, Pak Yopi. Ya, beliau sih kayaknya paham betul dengan teknik sipil ya. Jangan-jangan beliau sih sarjana sipil kali ya. Eh, cuman yang menjadi persoalan ini saya mungkin boleh menambahkan dari warga tadi bukan proyek abadi, ini proyek THR kali ya. Yang harusnya sudah dipikirkan oleh pemerintah itu eh, perawatan boleh, tapi betul tadi dikatakan itu harusnya mereka sudah melihat uh, eh, kelas tonase seberapa yang harus lewat di jalan itu gitu loh. Dan ini mungkin terkait dengan dinas lalu lintas juga ya kali ya yang harus memperhatikan kondisinya ini gitu kan. Jadi saya makanya kenapa saya bilangnya adalah proyek THR karena semua orang kebagian gitu loh Pak. <laughs> Terima kasih. Terima kasih Pak Mike. Kita beralih ke Pak Bobi halo. Ya sama siang. Ya silakan Pak Bobi. Ini suatu pemborosan ini. Pemerintah itu, atau negara nggak bisa mengatur budget sehingga pemborosan terus berjalan, kebocoran terus berjalan. Mestinya itu gejala itu bisa bertahan sampai puluhan tahun, taruhlah sepuluh tahun lah paling tidak atau lima tahun lah jeleknya ini tiap tahun itu diproyekin gitu itu suatu pemborosan di mana sistem ekonominya nggak bagus sebetulnya itu tapi alasannya masih bahwa ini untuk ya atau memberikan macam rezeki bagi yang lain tapi buat saya itu suatu pemborosan dan pemerintah tidak bisa melakukan cara bagus Terima kasih Pak Bobi, masih kami tunggu mitra bisnis di 633-9160. Halo Pak Richard. Ya, selamat sore. Silakan Pak. Nah, kalau kita lihat memang semua pemerintah itu nggak ada yang beres. Jadi sebenarnya kenapa negara ini bisa maju ya? Dari A sampai Z ya, semua nggak ada yang beres. Kalau saya pelajarin sebenarnya akar masalahnya cuma satu. Karena kita tidak punya bapak bangsa. Kalau kita lihat dulu bapak bangsa kita Soekarno, oh begitu hebat. Dia bisa bangun semanggi, dia bisa bangun ah, pembangkit listrik jadi luhur dan seterusnya dan seterusnya tapi kalau temannya Soeharto itu cuma bangun yang ada duitnya jalan tol buat tutur jalan ini Sing sekali Pak Richard terputus kita ke Pak Aryo halo halo selamat sore Pak ya silakan Pak Aryo oh, kalau saya sih setuju sama pemerintah Pak itu kalau nggak begitu kan jadi pengangguran tuh banyak Pak kalau begitu kan ya pura-pura lah kerja, nyiapin ini lapangan kerja gitu. Kalau pengang pengangguran banyak kan kerusuhan nanti Pak. Betul itu. Saya terima kasih selamat sore. Terima kasih Pak Aryo. Selamat sore. Baik, silakan komentarnya Bapak. Komentarnya eh, sih itu ajar kita. Jadi, jadi pemerintah itu ya kita ini. Muka kita ini adalah muka pemerintah cara berpikir ini ya cara berpikir pemerintah sehingga bila ada sesuatu yang tidak terplanning tidak terselenggara dengan sesuatu planning yang akurat ya itulah kita semua kita nggak bisa menyalahkan yang ini yang itu karena eh, ini merupakan satu muara yang kita nikmati sendiri bahwa kita ini seperti itu tanpa perencanaan tanpa e, satu konsep yang jelas melaksanakannya tidak dengan satu pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek sebenarnya kalau persoalan menangani jalan itu kan sederhana saja bagaimana pendetaannya, bagaimana perawatannya ya sudah kalau dua itu diterapkan saya kira mau sepanjang apapun jalan itu segede apapun jalan itu bisa terpantau baik Terima kasih Pak Azami. Saya beralih ke Ibu Wati, selamat sore silahkan hmm, tergantung bu itu maintenance memang benar-benar di maintenance untuk eh, dijaga untuk diperbaharui lagi memang udah baik gitu loh itu baik memang tapi kalau memang waktu dia buat hanya asal nah itu kerjaan setiap eh, pejabat kita selama ini jadi cuma dia kerja asal ya besok kerjain lagi ya kalau nggak ada proyek kan nggak bisa ada yang korupsi Bu ya itu aja sih Bu baik terima kasih